Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Masjid Malaya Rahman wa Rahmatullah Alhamdulillah Segala baju bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan banyak rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa hadir di majelis kita di Masjid Pengraya guna <clears throat> mengikuti majelis kajian buka puasa membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. <clears throat> Jemaah Masjid Banguraya rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali kajian jelang buka puasa dengan pemateri Al-Ustaz Abu Salman Hafizullah Ta'ala Alhamdulillah beliau telah berada bersama-sama dengan kita. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita. Uh, kami imbau untuk para jamaah untuk maju mendekat ke arah meja Ustadz supaya mendapatkan faedah lebih besar. Ya, kami persilakan jamaah sekalian untuk mendekat mendekat ke meja Ustadz. Eh, kepada Al Ustaz Abu Saman Fidlallah taala kami persilakan.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 Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat as sakinah wa ar rahmah wa hafathumul malaikah وذكرهم الله في من Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dibacakan Al-Qur'an di sana kemudian dipelajari sesama mereka melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah yaitu rasa tenang rasa sejuk yang tidak akan dirasakan di majelis-majelis lainnya kemudian akan turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kemudian para malaikat pun mengepakkan sayapnya menaungi mereka sembari memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmatnya untuk para talibul ilmi tadi dan kemudian yang lebih dahsyat daripada itu semuanya kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabsen menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluknya yang paling mulia yaitu di hadapan para malaikat as-safaratil kiramil bararati nah mudah-mudahan langkah kita dari rumah entah rumah sendiri ataupun entah rumah kos ke tempat ini akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah tadi dan juga kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini dan dua hari setelahnya kita akan menyampaikan tema yang tercantum di dalam kitab Riyadus Salihin yaitu babut dalalati ala khairin wa du'a ila hadyin au dalalatin bab mengenai menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk ataupun mengajak kepada kesesatan beserta konsekuensi yang ada di dalamnya. Beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah taala pertama sekali menukil firman Allah Subhanahu wa taala wad'u ila rabbika ya wad'u ila rabbika dan ajaklah kepada Rabbmu ya ajaklah kepada Rabbmu di sini yang pertama Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan siapakah yang harus diajak. Ya. Ketika Allah berfirman ajaklah kepada Robmu Maka siapa yang harus diajak Maka tidak ada disebutkan di dalam ayat ini Nah ayat semacam ini Ataupun kita manakala menemui hadis dengan redaksi yang semacam ini ketika ada fiil kata kerja mutaaddi yaitu yang membutuhkan adanya objek penderita dan kemudian objek penderitanya tidaklah disebutkan maka ini yufidul umum yang menunjukkan kepada keumuman artinya bahwa yang diperintahkan untuk diseru itu adalah siapapun mereka ya siapapun mereka baik dia lelaki ataupun perempuan baik dia besar ataupun kecil baik dia orang kaya ataupun orang miskin baik dia seorang pejabat ataukah dia rakyat jelata baik dia orang Islam ataukah dia adalah orang kafir maka seluruhnya termasuk ke dalam perintah untuk diseru. Ya, seluruhnya masuk ke dalam objek ya seruan. Masuk ke dalam objek yang perlu untuk didakwahi. Kemudian ila rabbika, ya ila rabbika. Maka ila rabbika ini mengandung dua makna yaitu yang pertama mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki jalan-jalan memiliki sarana ya artinya kemudian ajaklah mereka kepada jalan-jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ajaklah mereka menuju kepada syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah mereka kepada agama yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua adalah ajalah mereka menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menuju kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi sehingga nanti mereka akan dipertemukan kepada Allah dalam keadaan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita telah berkomitmen untuk menyeru manusia kepada agama Allah, menyeru kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentulah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kemudian beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan ayat yang kedua. Itu ayat yang terdapat di dalam suratun Nahl ayat ke-125. Ya adapun ayat yang pertama tadi adalah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-87. Di dalam ayat yang ke-125 surat An-Nahl Allah berfirman ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan Nah di dalam ayat ini menjadi mufassir ya penafsir ayat sebelumnya yaitu ketika Allah mengatakan ud'u ila rabbika maka satu di antara maknanya adalah ud'u ila sabili rabbika, yaitu menuju mohon maaf ajalah mereka kepada jalan yang akan menghantarkan kepada Robmu ajalah mereka kepada agama yang akan membawa kepada Robmu ajalah mereka kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Robmu yaitu kepada sabil. Nah, di dalam ayat ini ini ada warning bagi para pendakwah, bagi para dai, bagi para mubalik ketika menyerukan dakwah kepada manusia, maka apa yang diperintahkan? Ud'u ila sabili rabbika. Ya. Ud'u ila sabili rabbika. Dan ingat bukan ud'u ila sabili ghairi ghairullah ghairillahi. Tidaklah mengajak kepada jalan-jalan selain jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang namanya subul itu banyak sekali. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa anna wa anna hadha sabili dan ini adalah jalanku al-mustaqim yang lurus dan kemudian panggillah manusia ajaklah manusia kepada jalan yang lurus tadi dan janganlah mereka dipanggil kepada as-subul ya kepada jalan-jalan yang lain Oh, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh ya afan dan ini adalah jalanku yang lurus maka ajaklah manusia kepada jalan yang lurus ini dan janganlah engkau ajak mereka kepada as-subul ya kepada jalan-jalan yang lain wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi yang mana ketika Anda mengajak kepada jalan-jalan yang lain, maka jalan-jalan yang lain ini akan mencerai beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan Allah hanya satu, yaitu jalan agama ketetapan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jalan yang lain banyak sekali. Ya banyak sekali. Ada jalan yang mengajak kepada asobiyah watoniyah. Asobiyah kebangsaan, kenegaraan, kesukuan. Ada yang mengajak kepada individu, personal. Ada jalan yang mengajak kepada partai. Ada jalan yang mengajak kepada organisasi ada jalan yang mengajak kepada Jum'iyah dan seterusnya banyak sekali Maka kita harus ingat tatkala kita berkomitmen untuk menjadi da'i Dan memang kita semuanya adalah sebetulnya da'i ya, Semua kita adalah da'i Cuman ada yang Da'inya sembunyi-sembunyi Ada yang door to door Ada yang Persen eh, person ke person ada yang kemudian dai-nya mungkin melalui media yang lebih luas. Namun semua kita adalah dai. Nah, tatkala kita hendak berdakwah maka harus ingat ini. Itu yang pertama tatkala kita berdakwah adalah berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala atau berdakwah mengajak manusia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah tentulah ketika kita berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini mesti ada modal. Mesti ada modal, yaitu modalnya berupa apa? Modal pengetahuan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Modal berupa keilmuan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi modal terhadap apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya modal berupa ilmu terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ringkasnya adalah modal berupa ilmu agama itu sendiri, ya. Modal berupa ilmu agama itu sendiri. Apakah modal ilmu agama yang kita miliki harus sempurna? Maka jawabnya tidak tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau begitu ilmu yang seperti apa? Yaitu ilmu minimal adalah terkait dengan sesuatu yang kita dakwahkan. Ilmu yang terkait dengan sesuatu yang kita hendak sampaikan kepada manusia itulah yang harus kita ketahui. Karena ketika seseorang menyampaikan dakwah, menyampaikan ajakannya kepada manusia dengan sesuatu yang tidak dia ketahui, boleh jadi dia akan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan atau sebaliknya, mungkin akan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini akan mendatangkan kemudaratan ya akan mendatangkan kemudaratan untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang didakwahi. Dia akan memunculkan kemudaratan untuk dirinya sendiri karena berarti dirinya telah berbicara terhadap sesuatu yang tidak dia miliki ilmunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36 telah berfirman wala takfu ma laisa laka bihi ilmun Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan janganlah anda mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahui tentang ilmunya mengikuti saja tidak boleh apalagi kemudian menyampaikan ini hukum mafhum awalawinya. mengikuti saja tidak boleh apalagi kemudian mendakwahkannya tentu lebih tidak boleh karena sesungguhnya as-sama pendengaran wal basar penglihatan wal fuad dan juga hati seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabannya bagi si pendakwah ini pertama adalah kepada Allah karena dirinya telah menyampaikan sesuatu yang tidak dia ketahui ilmunya. Dan bahwa menyampaikan sesuatu atas nama Allah yang tidak diketahui ilmunya ini disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa kesyirikan. Ya, ya dan billah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul A'raf ayat yang ke-33 ya, ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa kita berbicara masalah agama itu sama saja kita berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh sembarangan. Ya tidak boleh sembarangan. Kalau kemudian dewasa ini ada satu organisasi dakwah yang mereka mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menafsiri Al-Quran dengan kemampuan yang ada pada dirinya masing-masing ini akan bisa mendatangkan sebuah kemotorotan. Di mana kelompok ini ketika menyampaikan kepada murid-muridnya kepada kelompok-kelompok kecilnya silahkan anda bahas ayat ini sampai ayat ini nanti gimana pendapat-pendapat anda tidak semudah itu untuk menafsir Al-Quran kita ingat pesan para ulama termasuk diantaranya adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anda menafsirkan Al-Quran itu sama saja anda mengatakan ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kemudian alhamdulillah dewasa ini kitab tafsir yang telah ditulis oleh para ulama yang muktabar, para ulama yang memang diakui keilmuannya, ketakwaannya telah bertebaran di sekeliling kita, maka ambillah Adapun tafsiran yang disampaikan oleh ulama yang tidak muktabar apalagi yang kita temukan di dalamnya banyak keganjilan dan keanehan yang menyelisihi tafsirannya para ulama yang muktabar maka ya kita berhati-hati lebih-lebih lagi kita sebagai seorang yang masih muawal di dalam talibul ilmi kita harus lebih berhati-hati lagi mending lebih selamat kita baca tafsirnya seperti tafsir Ibnu Katsir tafsir yang ma'ruf yang kita akui kalau tafsirnya Imam At-Tabari tentulah lebih panjang mungkin bagi kita terlalu lama ya, apalagi untuk pemula seperti kita dan tafsirnya Ibnu Qasir ini merupakan uh, ya kalau boleh kita katakan intisari dari tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari dan itu tafsir yang digunakan di banyak kampus Islam bukan kampus-kampus Islam yang bukan muktabar. Ini kampus Islam yang muktabar ya seperti di Universitas Islam Madinah. Maka menggunakan itu. Adapun yang tidak muktabar ya mungkin lain yang digunakan. Ya ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Katakanlah wahai Muhammad, hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kekejian baik yang tampak ataupun yang tidak tampak dan mengharamkan perbuatan dosa dan melampaui batas terhadap hak-hak orang lain dan mengharamkan kesyirikan ya mengharamkan kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ilmunya terhadap perbuatan kesyirikan tersebut. Artinya Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk melakukan syirik kok malah kita melakukan kesyirikan wa antakulu ma la ta'lamun dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita semuanya untuk mengatakan permasalahan agama yang tidak kita ketahui. Mending kalau kita memang tidak tahu ya, karena tentulah ketika Anda menyampaikan sesuatu kepada kaum muslimin ataupun kepada siapapun sebagai efeknya memungkinkan adanya pertanyaan ya memungkinkan adanya pertanyaan. Pertama, yang Anda sampaikan, yang kita sampaikan adalah apa yang memang telah kita ketahui. Dan yang kedua, seandainya ada pertanyaan, maka jawablah yang memang kita ketahui tentang ilmunya. Dan kalau tidak kita ketahui ilmunya, maka cukuplah kita jawab, mohon maaf, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Wallahu a'lamu bisawab. Allah yang lebih mengetahui. Kata Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah taala imamu Darul Muhajirin Imam Malik yaitu imamnya di kota Madinah ketika beliau kedatangan rombongan dari Andalusia Spanyol jauh enggak dari Spanyol ke Madinah jauh dan yang datang ini bukan satu orang rombongan dan mereka membawa setumpuk pertanyaan dan kemudian ditanyakan kepada Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Maka ketika dilemparkan pertanyaan, "Wahai Imam, ini apa jawabannya?" Wallah alam, ma'adri, saya tidak tahu. Ini apa? Ma'adri, ma'adri, ma'adri. Sehingga dari sekian puluh pertanyaan yang dijawab hanya beberapa. Kemudian mereka mengatakan, "Wahai Imam, nama Anda terkenal ke seluruh dunia, sampai ke Andalusia, nama Anda terkenal. Anda sebagai seorang imam, tapi kenapa ketika kami bertanya kepada Anda, Anda banyak mengatakan ma'adri, ma'adri, ma'adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu dan aku tidak tahu. Maka Abu Jabir Malik, silahkan Anda sampaikan kepada umat Anda di sana bahasa Imam Malik adalah orang yang tidak mengetahui apa-apa. Ini Imam Malik. Sehingga beliau mengatakan bahwa Perkataan wallahu taala alam ma'dari itu merupakan separuh ilmu. Separuh ilmu. Itu apa? Dia tahu kalau dirinya tidak berilmu, kalau dirinya tidak tahu. Orang yang repot itu kan orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Maka beliau di dalam kitab yang lain ya mengatakan bahasanya yang namanya jahil itu ada dua ada dua jahil kebodohan yang ringan dan kebodohan yang parah apa kebodohan yang ringan kebodohan yang ringan adalah manakala seorang itu tahu dirinya bodoh tahu kalau dirinya tidak tahu dan eh, kebodohan yang parah itu manakala seorang tidak mengetahui kalau dirinya tidak tahu satu contoh kita ditanya, Mas, saya mau tanya kepada anda, tolong tunjukkan kepada saya sebenarnya di mana sih letak Surabaya? Oh ya, saya tahu. Surabaya itu ada di sebelah barat kota Garut. Parah nggak itu? Parah. Dirinya tidak merasa kalau dirinya tidak tahu. Tahu kalau Surabaya itu di Jawa Timur, Garut itu di Jawa Barat. Parah lagi dia mengatakan Surabaya ada di sebelah barat Garut. Ini parah namanya. Maka beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam babnya ini ketika beliau menukil ayat ini betul-betul mengingatkan kita semuanya. Ya, mengingatkan kita semuanya ketika kita hendak menyampaikan dakwah, kita harus tahu betul bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa larangan ataupun berupa perintah. Jadi jangan sampai kemudian kita menyampaikan yang sebaliknya. Kita sampaikan ini haram ternyata halal. Kita katakan ini halal ternyata haram. Maka kita kemudian harus berhati-hati. Dan para ulama eh, yang berkecimpung di dalam ilmu usul fikih ataupun ahli usul mereka memberikan kaidah kepada kita. Ya, memberikan kaidah kepada kita untuk kita semuanya. Dan sebagai muassis Dedikator munculnya ilmu usul fikih adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau adalah penulis pertama kitab ataupun materi usul fikih. Nah, beliau mengajarkan eh, dan para ulama setelahnya mengajarkan bahwa dalam masalah keduniaan pada dasarnya adalah boleh. Ya, dalam masalah keduniaan pada dasarnya adalah boleh. Satu contoh, ya, kita memakai peci, kita memakai baju. Pada dasarnya boleh pakai apa saja, boleh. Kecuali perkara-perkara yang kemudian muncul larangan di dalam masalah keduniaan. Contohnya masalah makan. Makan pada dasarnya semuanya boleh. Mau makan apa saja boleh. Karena Allah memerintahkan kulu washrobu. Sing penting ojo kokean. Kulu washrabu makanlah, minumlah, akan tapi jangan kebanyakan. Ini perintah Allah. Namun kemudian di sana ada aturan-aturan yang lain. Seperti ketika Allah mengatakan Inna harramallahu alaikumul maitata waddama wal hamal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi Hanya saja yang diharamkan adalah bangkai dam darah yang mengalir. Kemudian mohon maaf double B Kemudian di sana ada lagi sesuatu binatang yang pada dasarnya adalah halal. Namun ketika menyembelihnya ditujukan untuk selain Allah, maka dia haram. Kemudian Rasulullah menyebutkan di sana binatang yang haram seperti binatang yang memiliki kuku untuk pembunuh mangsanya. Kemudian binatang buas yang bertaring, ini disebutkan oleh Rasulullah. Oh, kalau begitu berarti ini haram. Yang lainnya yang kita belum ketahui tentang larangannya maka pada dasarnya adalah boleh. Berbeda masalah agama. Masalah agama pada dasarnya adalah al-mamnu. Pada dasarnya adalah terlarang untuk melakukannya. Kecuali setelah kita mengetahui dalilnya bahasanya sesuatu itu memang diperintahkan di dalam agama. Ya, satu contoh ketika ada seorang yang mengajak kepada anda mas kalau anda ingin masuk surga bi ghairi hisabin wala adab masuk surga tanpa hisab tanpa perhitungan tanpa audit dan tanpa disiksa maka setiap malam bacalah kulu Allah sepuluh ribu kali bagaimana sikap kita apakah langsung kita lakukan jawabnya tidak kita tanya dulu mohon maaf mas ini ada enggak dalilnya ada enggak perintahnya dari Allah dan Rasulnya kalau ada maka kita lakukan, kalau tidak ada kalau dia mengatakan oh tidak ada ini inovasi saya. Bagus ini, maka kita katakan oh mohon maaf saya tidak mau melakukannya. Ini kaidah dalam rangka untuk e, lebih memudahkan kita mengidentifikasi satu permasalahan. Jangan sampai kemudian kita membalik satu yang halal kita haramkan, satu yang haram kemudian kita halalkan. Ya, jadi kita harus mengetahui tentang ilmunya. Nah kemudian yang kedua, ketika kita hendak mengajak kepada agama Allah, mengajak manusia kepada agama Allah adalah bil hikmah, ya bil hikmah dengan cara yang tepat. Ya hikmah itu diterjemahkan oleh para ulama itu wat ushay fi mahallihi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Karena menempatkan sesuatu pada tempatnya ini sangat penting dan harus kita perhatikan. Satu contoh, Anda memiliki sepatu harganya satu miliar. Ada yang memiliki satu miliar? Enggak ada ya. Kemudian Anda taruh di kepala Anda. Kira-kira orang lain memandang Anda sebagai apa? Ini orang ini kayaknya gini deh. Padahal harganya satu miliar. Berbeda ini peci yang harganya tidak nyampe ribu, apalagi udah ada muncul hitam-hitam nih saya taruh di kepala tepat tepat guna meskipun hanya nggak nyampe ribu, pas saya taruh di kepala dan orang lain pun mengatakan pas kenapa karena memang tepat pada tempatnya ya, terima kasih pak ini katanya waktunya sudah habis sudah diperingatkan dan kita cukupkan insyaallah kita sambung besok hari Allahumma alim Nabi bima yanfa'una wa anfa'na bima tana wa zidna ilma wa sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu kita kembalikan kepada moderator fadhal Ya, jazakumullah khairan kepada Ustadz ya uh, kepada para peserta demikian kajian buka puasa kita pada hari ini. Kami persilakan kepada para peserta sekalian untuk menempati hidangan buka sesuai dengan kupon masing-masing. Dan karena waktu sudah berbuka sudah tiba, kami persilakan juga untuk menyantap hidangan buka. Demikian kajian buka kita pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat.